Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di Bulughul Maram min adillat min adillat min adillatil ahkam karya <clears throat> Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. <clears throat> salat, bab tentang syarat salat. <clears throat> Dan sebagaimana biasa kita eh, mengacu dari penjelasan yang disampaikan oleh Sa Abdullah Al-Basam di kitab atau Deh Al-Ahkam eh, min buluhil maram. Poin yang pertama tentang mukaddimah <clears throat> syarat salat surut eh, adalah jamak dari syartin dalam bahasa Arab maknanya adalah tanda Ya, tanda uh, maka syarat itu disebut syarat karena dia menjadi tanda bagi al-masyrut yang di, yang menjadi yang disarati. Allah Ta'ala berfirman tentang tanda-tanda kiamat faqad jaa asyratuha sungguh telah datang tanda-tanda kiamat ay alamatuha tanda-tanda kiamat demikian penjelasan eh, penulis taut Al-Ahkam dalam masalah ini eh, namun yang tepat Ya, surut adalah bukan jamak dari syartin namun jamak dari syaratin raknya di tasdid jamak dari syaratin karena uh, atau maaf uh, eh, atau yang namanya tanda itu bentuk jamaknya asyarat bentuk tunggalnya adalah syaratun nah syaratun jamaknya asyaratun itu artinya tanda adapun surutun maka bentuk bentuk mufradnya bentuk tunggalnya adalah syaratun dan maknanya secara bahasa adalah sesuatu yang harus maka ada syaratun bentuk jamaknya asyaraton nah, itu yang artinya tanda ada syaraton yang bentuk jamaknya syuruton artinya sesuatu yang harus lazim maknanya ya, dalam bahasa Arab adalah lazimun sesuatu yang harus secara istilah yang disebut dengan syarat adalah mayalzam min adamihi al adam adalah sesuatu yang jika dia tidak ada maka yang disarati tidak ada wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi namun jika syarat itu ada maka masrot yang disarati belum tentu ada boleh jadi ada boleh jadi tidak ya, contohnya bisa kita lihat di wudhu adalah syarat syarat sholat kalau tidak ada wudhu maka tidak ada sholat Ya, syarat tidak ada, maka yang disyarat tidak ada. Dan jika syarat ada, ada wudhu, maka yang disyarat belum tentu ada. Ada wudhu, belum tentu ada sholat. Oleh karena itu, maka syarat sholat adalah hal-hal yang keabsahan sholat itu tergantung dengannya. Illa biudrin kecuali jika ada udhur yang diperbolehkan. Dan para ulama sepakat bahasanya sholat itu memiliki sejumlah syarat tidaklah sah kecuali dengannya kecuali jika ada udur. Dan yang namanya eh, syarat sah sholat itu posisinya sebelum sholat. Dan syarat sholat itu bukan bagian dari gerakan sholat. Namun dia adalah sesuatu yang wajib sebelum sholat. Kecuali niat. Menurut ulama yang mengatakan niat itu adalah syarat sholat. Fal afdal maka yang terbaik ya, niat itu terpasang bertepatan dengan ya, ma, uh, e, masih ad, e, uh, bertepatan dengan takbiratul ihram. Dan syarat harus terus menerus ada sampai akhir sholat. Wudhu itu harus terus menerus ada sampai akhir sholat. Tidak boleh baru separuh kemudian wudhunya hilang ya, iya. wudhunya hilang alias batal ya, sholat isya baru dapat dua rakaat kemudian wudhunya hilang ya tentu sholatnya batal maka dengan inilah maka uh, syarat berbeda dengan rukun alat titantahi syai'an fa syai'an maka yang namanya rukun itu habis berakhir sedikit demi sedikit maka beda syarat dengan rukun yang namanya syarat itu syarat sholat itu sebelum Eh, sebelum sholat sedangkan rukun adalah sesuatu yang ada pada sholat kemudian eh, syarat <clears throat> eh, itu terletak sebelum sholat kecuali niat yang sebelum sholat dan terus berganding mengikuti sampai takbiratul ihram dan seterusnya lain hanya dengan rukun maka rukun itu dalam sholat dan dia habis berakhir dengan berkurang dengan eh, sedikit demi sedikit. Maka yang menjadi rukun misalnya eh, dalam sholat isya ada empat ruko ya, maka karena sudah tiga rokaat, ya, maka tinggal tersisa satu, maka dia sedikit demi sedikit berkurang dan berkurang sampai kemudian berakhir. Kemudian syarat sholat atau syarat wajibnya sholat ada kemudian Islam maka non muslim tidak wajib sholat watamyiz sudah memasuki usia tamyiz yang menurut jumhur ulama adalah usia tujuh tahun sebelum itu maka e, ya, tidak ada kewajiban sholat kemudian berakal dan tiga hal ini adalah syarat adanya semua ibadah badan kecuali haji dan umrah. Karena haji dan umrah itu sah e, dilakukan oleh anak kecil meskipun belum tamyiz. Sedangkan enam syarat yang lain adalah waktu berdasarkan perkataan Umar bin Khattab radhiallahu anhu as-salatu laha waqtun layak bala layak balu layak balu illa bihi Salat itu memiliki waktu yang Allah tidak akan menerima salat kecuali di waktu itu. Diatkan oleh Ibnu Hazm di Al-Muhalla. Dan bersih dari hadas, bersih dari najis pada badan, pakaian dan tempat salat. Kemudian tertutupnya aurat dan e, aurat yang wajib ditutupi tentu berbeda dengan perbedaan orang yang mengerjakan salat menghadap kiblat kemudian niat yang akan datang rincian tentang hal ini di lembar-lembar setelahnya. Maka hadis yang pertama di bab syarat salat adalah hadis dari Ali bin Talak radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza fasa ahadukum fi salati jika salah satu kalian kentut dan dalam kondisi salat kalian sarib maka adalah dia membubarkan diri dengan nekat terus uh, eh, salat wal dan adalah dia berwudu wal yu'itis salata kemudian adalah dia ulangi salatnya diriatkan oleh khamsah yaitu empat kitab sunan ditambah Imam Ahmad dinilai sahih oleh dinilai sahih oleh Ibnu Hibban kesimpulan hadis ini derajatnya hasan At-Tirmidzi mengatakan al-hadis hasanun dan hadis ini memiliki pendukung ya, maknanya secara makna memiliki pendukung dalam riat Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika salah satu kalian mendapati di perutnya ada sesuatu yang seakan-akan keluar dari perutnya, ya, faashkala ahli lalu itu membingungkannya, akhoja jaminhu apakah telah keluar kentut ataukah belum? Ya, karena eh, terasa eh, ada gerakan di eh, di perut, namun ya, belum yakin kalau itu adalah kentut. Maka janganlah keluar dari masjid dalam artian membatalkan sholat sampai dia yakin kalau telah kentut dan di antara cara untuk mengetahui kalau yakin adalah adanya suara atau mendapati bau. Uh, hadis uh, di atas hadis Ali bin Talak dinilai Hasan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Sakan. Ya, Ali bin Talak ini min Bani Hanifah dari Bani Hanifah dan Bani Hanifah adalah kabilahnya Musailamah Al-Kadzab. Namun beliau adalah seorang sahabat, <clears throat> seorang mukmin sahabat Nabi. Bukan pengikut Musailamah Al-Kadzab. Kemudian fasa diambil kata-kata fusa adalah satu jenis kentut. Tepatnya dia adalah keluarnya angin dari dubur itu kentut namun yang tidak bersuara. Karena kentut yang bersuara dalam bahasa Arab disebut durat. Eh, eh, <clears throat> maka kandungan yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita tangkap dari hadis ini, Pastinya keluarnya angin yaitu kentut dari dubur itu membatalkan wudhu. Dan ketika wudhu itu batal maka otomatis sholatnya juga ikut batal. Dan ulama sepakat tentang hal ini. Kemudian menjadi kewajiban orang yang mengalami hadas untuk membubarkan sholatnya dan jangan nekat tetap melanjutkan sholat dan mengulangi wudhu kemudian mengulangi sholat karena batalnya sholatnya disebabkan hadas maka haram bagi orang yang uh, mengalami hadas di tengah-tengah sholat untuk melanjutkan sholat dan menyelesaikan sholatnya meskipun pura-pura walau surian Eh, pura-pura ya, menyelesaikan sholat. Fakulu hadasin karena semua hadas yang menyebabkan seorang itu tidak boleh memulai sholat dalam keadaan berhadas, maka dia tidak boleh meneruskan sholat dalam keadaan demikian. Karena jika seorang itu mengerjakan sholat tanpa berwudu, maka maknanya adalah mengejek agama dan mempermainkan ajaran agama. Dan e, dan jika seorang itu melanjutkan sholat, pura-pura melanjutkan sholat dalam keadaan tahu bahasanya dirinya dalam kondisi hadas, maka diperselisihkan ulama kekafirannya. Ini karena dia telah mengecek e, telah mengolok-olok sholat. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang demikian itu batal sahadatnya. Karena dia telah mengejek syiar Islam yaitu salat ajaran Islam yaitu salat ataupun jumhur fuqaha mayoritas ulama menilai itu belum sampai derajat membatalkan keimanan. Namun yang jelas satu perbuatan haram yang diperselisihkan apakah itu membatalkan keimanan ataukah tidak itu lebih berbahaya daripada yang haram murni haram tamon tidak sampai ada pembicaraan membatalkan syahadat ataukah tidak. Dan semua hadas yang membatalkan wudhu statusnya sebagaimana kentut berkaitan dengan hukum-hukum di atas. Yaitu sholat harus dibubarkan, tidak boleh dilanjutkan, ya, tidak boleh diteruskan dan seterusnya. Kemudian hadis ini eh, dinilai bertentangan dengan uh, hadis Aisyah kalau di halaman sebelumnya di catatan kaki kalau di versi cetakan saya itu ada hadis Aisyah yang dicatat kaki disebutkan Wan Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man asabahu qayyun siapa yang muntah ori afun atau mimisan madzun atau keluar air madi falian sarif faliyatawadda maka adalah dia bubarkan salatnya dan adalah dia berwudu Thumma liyabni ala salati kemudian adalah dia lanjutkan salatnya. Wa wa fi dzalika la yatakallam asalkan selama itu dia tidak berbicara. Maka ada hadis yang mengatakan siapa yang batal salatnya karena muntah atau karena Eh, karena mimisan keluar darah dari hidung atau karena keluar madhi maka dia tidaklah bubarkan sholatnya kemudian dia ke kamar mandi kemudian dia e, melakukan apa yang harus dia lakukan setelah itu berwudu dan semua itu dalam keadaan diam maka dia balik dan bisa melanjutkan sholatnya kalau tadi sudah dua rakaat ya maka lanjut rakaat yang ketiga ada hadis yang mengatakan demikian diriatkan oleh Ibnu Majah wa Ahmad namun hadis ini dinilai daif oleh Imam Ahmad. Maka uh, uh, hadis ini hadis Ali bin Talak yang mengatakan bahasanya batal, maka mengulang sholat, tidak melanjutkan sholat. Itu bertentangan dengan hadis Aisyah yang mengatakan batal dan bisa melanjutkan sholat, tidak mengulang sholat namun melanjutkan sholat. Ya kan di hadis Aisyah mengat, uh, dikatakan siapa yang terkena siapa yang mengalami muntah atau mimisan atau keluar mati dalam salatnya maka adalah dia membubarkan diri kemudian berwudu kemudian waya benih dan dia lanjutkan salatnya asalkan dia tidak berbicara. Ya, maka secara redaksi bertentangan namun tidak ada alasan untuk menganggap bertentangan. Kenapa? Karena hadis yang kita bahas adalah hadis yang sahih sedangkan hadis Aisyah adalah hadis yang baif. Ya. Ya, hadis yang daif tidak perlu dipertentangkan dengan hadis yang ya, yang sahih yang jelas daif sudah teranggap tidak ada. Apalagi daif di sini bertentangan dengan hadis yang sahih maka kedaifannya menjadi makin parah. Eh, kedaifannya jadi makin parah disebut dalam hadis dengan mungkar. Ya, hadisnya malah menjadi hadis yang mungkar. Artinya kelemahannya, kedaifannya eh, parah dan eh, berat. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan layak balullahu salat haidin illa bikhimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah dewasa, yang sudah balir kecuali dia salat dengan mengenakan khimar, mengenakan kudung yang menutupi kepalanya. Diatkan oleh Khamsah kecuali Nasa'i dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Kesimpulannya hadisnya adalah hadis yang sahih At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, eh, Al-Hakim mengatakan sahih menurut syarat Muslim dan disetujui oleh Zahabi, demikian juga dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ahmad Muhammad Syakir dan Al-Albani. Kemudian eh, perkataan Nabi dalam hadis ini haid eh, bukanlah maknanya adalah wanita haid itu kemudian mengerjakan sholat. Tentu wanita haid tidak mengerjakan sholat. Namun yang dimaksud dengan haid di sini adalah wanita yang sudah mengalami haid alias balighah, wanita yang sudah balir. Tentang khimar dan pengertian khimar, maka dari kata-kata khomara yang artinya rata menutupi. Eh, Takmir oleh karena itu takmir maknanya tertia menutupi. Oleh karena itu minuman yang menutupi akal sehingga orang itu mabuk disebut khamar. Eh, dan karena itu maka ada sebutan khimar untuk kerudung yang dipakai oleh perempuan karena dia punya fungsi menutupi. Dan yang disebut khimar adalah Allah diturut bihi saha wa unuqaha. Yang disebut dengan khimar adalah kerudung yang cuma menutupi kepala dan leher. Artinya kerudung mungil. Yang itu bukan jilbab. Yang itu sebagaimana penjelasan sejumlah ulama itu belum bukan jilbab. <clears throat> Ya, karena kalau khimar cuma menutupi kepala dan leher saja. Sedangkan jilbab lebih dari itu. Karena dia menutupi bahkan seluruh badannya. Bahkan menutupi seluruh badan. Itu yang disebut dengan jilbab. Namun banyak orang mengira khimar adalah jilbab. Kandungan hadis ini <clears throat> maka uh, tentu kita ketahui bahasanya wanita yang dalam kondisi sahih tidak boleh tidak mengerjakan sholat dan seandainya nekat ya sholatnya sholat dalam kondisi haid tidaklah sah. Oleh karena itu yang dimaksud dengan haid dalam hadis ini artinya adalah mukallafa wanita yang sudah mukallaf. Artinya telah sampai pada usia haid atau telah mengalami haid. Eh, eh, kemudian yang bukanlah eh, bukanlah yang dimaksudkan oleh hadis Eh, wanita itu baru balik dengan eh, hanya dengan satu cara yaitu haid. Wa inamal murad namun yang dimaksudkan adalah balik dengan berbagai macam tanda-tanda balik. Ya, maka hadis ini cuma jadi dalil bahasanya salah satu tanda haid salah satu tanda balik adalah haid namun hadis ini tidak membatasi balik untuk perempuan itu hanya haid saja. Bukan maknanya dan maksudnya membatasi tanda balik dengan haid. Namun salah satu bentuk balik adalah mengalami haid. karena ada tanda-tanda balik bagi wanita selain haid. Yeah. Maka tanda-tanda eh, tanda-tanda uh, balik untuk wanita lengkapnya adalah yang pertama adalah haid mengalami dan keluarnya darah haid, kemudian nuzulul mani keluarnya air mani dari ya, dirinya karena sebagaimana laki-laki punya air mani perempuan juga memiliki air mani sebagaimana dalam hadis dari Ummu Salamah radhiallahu anha. Kemudian berikutnya adalah uh, tumbuhnya e, rambut di sekitar kemaluannya atau berusia 15 tahun. Akan tetapi di sini Nabi e, ya, mengungkapkan wanita balir dengan kata-kata wanita yang mengalami haid karena haid adalah e, tanda balik khusus untuk perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Maka jika seorang wanita telah memulai, eh, telah mengalami haid, maka itu adalah di antara tanda yang uh, yang menunjukkan kalau dia telah balik meskipun umurnya dan usianya belum sampai 15 tahun. Oleh karena itu maka ya, yang namanya anak perempuan jika dia telah balik dengan mengalami haid atau yang lain maka dia telah terbebani hukum-hukum syariat seluruhnya baik sholat ataupun lainnya. Kemudian wajib bagi seorang perempuan antastur untuk e, menutupi dirinya ya, ketika dia mengerjakan sholat. Fimatastur min badaniha dia tutupi badannya yang wajib untuk dia tutupi atau di antara yang wajib eh, bagian badan yang wajib ditutupi oleh seorang perempuan ketika dia mau mengerjakan sholat adalah kepala dan lehernya. Eh, dia bisa tutupi bikhimarin dengan menggunakan kerudung yukhati dalika kullahu yang menutupi itu semua menutupi kepala dan lehernya namun tentu harus dilengkapi dengan yang lain kemudian eh, menutup aurat dalam salat adalah syarat sahnya salat dan aurat dalam salat berbeda ya, dengan perbedaan siapa yang mengerjakan salat ya, dari sisi jenis kelamin laki-laki ataukah perempuan auratnya berbeda demikian juga dari jenis dari sisi usia yang nanti akan dijelaskan Kemudian mafhum mukhalafah yang bisa kita tangkap dari hadis ini bahasanya anak perempuan yang belum balir maka sholatnya sah asalkan dia sudah tamyiz ya, tamyiz belum balik dia sholat maka sholatnya sah meskipun tidak menutupi kepalanya dengan menggunakan kerudung karena auratnya dalam sholat lebih ringan daripada eh, daripada aurat wanita yang sudah balir. Iya. maka tentu eh, sholat dari seorang anak itu baru sah setelah tamyiz. Iya, dan tamyiz itu belum balir karena tamyiz bagaimana pendapat jumhur usia 7 tahun. Kalau ada anak perempuan 7 tahun dan belum dan tujuh tahun ingat tujuh tahun dengan kalender hijriyah dan bukan kalender masehi. Uh, <clears throat> ya. dia sudah tujuh tahun sudah genap tujuh tahun kemudian belum keluar darah haid ya, maka dia dilatih diperintahkan untuk sholat sebagaimana dalam hadis yang lain muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat setelah mereka berumur tujuh tahun. Nah, ketika ketika itu untuk sah, tidak harus sembilan pakai kerudung berdasarkan mafhum atau mafhum mukhalafah namanya dalam ilmu usul dari hadis ini. Kemudian e, tidak diterimanya sholat e, dari wanita yang tidak menutupi eh, kepalanya ketika sholat yang dimaksud dengan tidak diterima di sini adalah salatnya tidak ada. Artinya teranggap tidak salat. Fala tujzi artinya salat yang dia kerjakan tanpa menutup aurat padahal dia sudah wanita balir tanpa menutup auratnya maka itulah tujzi'u tidaklah mencukupi dan tidak sah. Dan bukanlah yang dimaksud dengan tidak diterima di sini semata-mata tidak mendapatkan pahala. Ya, maka eh, dalam hadis sering kita jumpai kata-kata Allah tidak menerima amal seseorang. Ya, maka kata-kata tidak Allah tidak menerima amal amal orang yang begini-begini atau amal begini dari orang yang begini-begini itu terkadang maknanya adalah tidak sah dan terkadang maknanya tidak berpahala. Ya, contoh yang tidak sah dalam hadis ini Allah tidak menerima Eh, salat wanita yang sudah dewasa kecuali dengan menutupi aurat. Contoh yang tidak diterima dan artinya tidak berpahala eh, adalah berkaitan dengan orang yang mendatangi eh, mendatangi dukun man atakahinan arafan lam tukbalahu salatu arba'ina lailatan siapa yang datangi dukun maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam artinya tidak berpahala bukan tidak sah. Demikian juga Nabi mengatakan siapa yang minum khamar maka selama 40 hari 40 malam sholatnya tidak Allah terima. Maka yang dimaksudkan adalah tidak sah bukan berarti uh, nyuruh untuk kemudian nggak usah sholat sekalian. Dan sholat tetap dikerjakan namun hanya punya fungsi menggugurkan kewajiban dan tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian uh, hadis berikutnya dari Jabir radhiallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana thawbu wasi'an jika satu lembar kain itu adalah kain yang sangat lebar faltahib bihi maka hendaknya seorang itu sholat dengan berkemul dengannya dengan sehingga kain tersebut eh, menutupi dari atas badannya dari pundaknya sampai bawah badannya yakni fi salat yakni dalam salat dalam berat muslim fakhallib baina tarfaihi maka ndaklah dia jadikan dua ujungnya bersilang namun wa karena dayiqan namun jika satu lembar kain tersebut itu ngepas dan mepet cuma bisa nutupi bagian bawah badan fattazir bihi maka jadikanlah satu lembar kain tadi seperti bentuk sarung muttafaqun alaihi <coughs> Wala walihuma dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radallahu anhu Nabi mengatakan la yusalli ahadukum fi thawbil wahid Janganlah salah satu kalian sholat dengan hanya uh, menutupi badan dengan satu kain laisa ala atiqihi min tanpa ada tanpa ada kain yang terlilit di, eh, di pundaknya. Maka satu hal yang patut untuk eh, kita ketahui pakaian yang umum di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, pakaian yang familiar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian semisal yang dipakai oleh lelaki yang dalam kondisi ihram. Ya, ada dua kain, ada dua kain. Satu kain itu dibuat seperti bentuk sarung untuk menutupi bagian bawah badan, separuh yang bawah Kemudian yang ini disebut dengan izar. Kemudian ada satu lembar kain lagi yang diletakkan di pundak untuk menutupi bagian atas badan yang disebut dengan rida. Maka orang yang berkecukupan itu punya dua kain di masa Nabi. Orang yang berkecukupan itu punya dua kain, itu orang kaya. Nah, punya dua kain, ada satu kain bawahan, kemudian ada satu kain untuk atasan, itu ghaniyun, itu orang kaya di masa Nabi. Ya, gimana orang yang tidak kaya? Orang kaya cuma punya satu kain. Ya, orang yang tidak kaya, ya, ekonomi pas-pasan menengah ke bawah, nah itu dia cuma punya satu kain. Nah kain yang uh, dimiliki oleh orang miskin di masa Nabi semacam ini itu boleh jadi satu kain itu lebar. kalau dia taruh tengah kain itu di pundak, kemudian dia bisa kemudian pegangkan ke eh, dia kemudian kemulkan ke badannya, maka menutupi pundak sampai kaki. itu kain panjang jarit panjang lebar lah kalau dalam bahasa kita eh, jarit panjang lebar taruh tengahnya di tengah pundak maka itu akan tertutup dari pundak sampai ya, sampai kaki. Cukup dengan satu kain. Cukup dengan satu kain. Ya, namun tentu kalau kainnya pendek tidak cukup. Uh, ditaruh di sini uh, bawah kelihatan semua. Ya, karena kainnya pendek. Ya, kalau pendek maka yang memungkinkan itu cuma digulung-gulung, digebet-gebetkan kata orang Jawa, bawah seperti debat seperti sarung, seperti yang dipakai oleh orang yang ihram itu kan berbentuk sarung. Namun bukan sarung, ya, cuma dipakai dengan cara berbentuk sebagaimana bentuk sarung. <coughs> itu yang memungkinkan jika itu pendek. Pendek tidak eh, lebar dan tidak panjang sekali. Ya, maka Nabi mengatakan di redaksi yang pertama yang tadi kita baca, jika seorang ya, maksudnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kain panjang lebar, ya, kain panjang dan lebar, maka Nabi tidak bolehkan, tidak izinkan kalau cuma dipakai untuk dalam bentuk sarung. Nabi larang, Nabi haramkan. Eh, kalau cuma dia bentuk seperti sarung dan dia pakai untuk bersarung. Nabi wajibkan dia harus berkemul. Eh, berbentuk dengan bentuk berkemul. Dia taruh tengahnya di pundak eh, kemudian sehingga tertutuplah seluruh badannya. Iya. Ini hukumnya wajib. Dia harus Nabi karena Nabi perintahkan dalam bentuk amr Nabi perintahkan demikian. Hmm. <coughs> nah bahkan boleh jadi karena begitu lebar, karena begitu lebar maka tadi dalam redaksi yang kedua fakhalib baina tarfaihi maka adalah dia buat bersilang maka ujung yang kanan karena demikian lebar ketika turun ke bawah itu masih <coughs> menutupi badan ujungnya itu masih bisa ditaruh di sini hmm ujung kanan tadi kain, lebar tadi taros ini itu udah nutupi bagian bawah itu masih bisa dimanfaatkan untuk di ya, ditaruh di pundak yang kanan eh pundak yang kiri nah ujung kain yang lebar tadi yang ujung kiri karena demikian lebarnya maka bisa diputarkan kemudian ditaruh di pundak yang kanan itu yang dimaksud fakhalib baina tarfaihi maka adalah dia buat bersilang ujung ujung kainnya itu jika kainnya lebar dan panjang. Namun wa'inkan kon jika kainnya ngepas, tidak bisa untuk berkemul, fatazir bihi, ya sudah. Bagian maka sholat dalam keadaan bagian atas badan terbuka, bagian atas badan terbuka, namun bagian bawah tertutup. Nah kemudian uh, redaksi yang ketiga ini berkaitan dengan orang yang punya satu kain panjang lebar. Maka Nabi larang orang yang punya kain meskipun cuma satu. Non kainnya panjang dan lebar, Nabi larang dia sholat dalam keadaan di pundaknya tidak ada kain. Artinya kain satu kain yang panjang dan lebar tadi cuma dia pakai dalam bentuk bersarung. Nabi larang. <coughs> Nabi larang kain panjang lebar tadi kok dipakai cuma bersarung. Padahal berkemul itu bisa. Kok cuma dipakai bersarung Nabi larang dengan Nabi katakan janganlah salah satu kalian sholat dengan menggunakan satu kain tanpa ada satupun bagian dari kain tersebut yang ada di pundaknya. Karena mbak ternyata satu kain yang panjang dan lebar tadi cuma dipakai untuk